Naam, Masjid Al-Ikhlas dalam rangka untuk melanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Qaulus dari fi Maqasidit Tauhid ucapan yang lurus. Naam dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari tauhid. Naam, yang mana kitab ini adalah syarah Kitab Tauhid. Penjelasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ahibatifillah, a'azakumullah. Pembahasan kita membahas kitab ini pada pertemuan sebelumnya kita masih pada syarah penjelasan muallif Naam <clears throat> syarah bab Fadu Tauhid wa ma yukaffiru minazun. Bab utama tauhid dan keberadaannya yang menghapuskan dosa-dosa yang ada. Alhamdulillah telah kita lewati beberapa penjelasan beliau. Naam. Terkait bab ini, beliau menjelaskan nah, alasan kenapa mu'alib menyusun rangkaian bab ini. Yang pertama, beliau mendahulukan tentang wujub tauhid alal adid. Nah, wajiban tauhid alal adid. Nah, untuk menjelaskan bagaimana keberadaan tauhid itu. Iya, merupakan a'lamul wujub. Aujabal wujub. Nah, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling agung, paling besar, nah melebihi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, dia merupakan hak Allah yang paling tinggi, yang paling harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Kemudian, nah setelah menjelaskan kewajiban tersebut, nah beradaan yang merupakan fardul a'lamu, kewajiban yang paling wajib bagi hamba-hambanya, maka kata beliau setelahnya muallif mungkin untuk menjelaskan untuk memberikan motivasi semangat bagi kita ada layaknya ada selayaknya kita mengetahui apa keutamaannya teman tauhid yang sangat besar, sangat luar biasa. Ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telah membaca beberapa fadhail, nah, beberapa fadhail keutamaan fadilah dari tauhid. Di antaranya tauhid menjadi merupakan sebab tafrij berubah di dunia wal akhirah. Bebaskannya seorang hamba dari kengerian. Naam malapetaka dunia dan akhirat. Naam dan juga tauhid menjadi sebab terhalangnya seorang hamba disiksa kekal di an-nar. Yamna'ul khuluda nar. Naam dan tauhid juga naam menjadi sebab seorang hamba akan meraih hidayah dan petunjuk yang sempurna. Naam. Bagaimana? Firman Allah SWT. Naam. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum zulm ulaika lahumul amnu wa Dan juga kata beliau tauhid menjadi sebab seorang hamba meraih meraih ridho Allah, meraih ganjaran Allah Subhanahu wa taala dan juga di antara hamba Naam atau hamba yang paling berbahagia. Nah, muallim menyebutkan di antara faedah tafadilah tauhid, naam adalah Seseorang yang paling mentauhidkan Allah. Nah, terkala dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mereka adalah hamba yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya seperti kita baca, hanya saja belum kita naam sertakan dalilnya. Nah, mungkin pada hari ini kita sebutkan dan terkait hal tersebut dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah disahkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya nomor hadis 6570 dan 99 nah kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anhu qal. diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dia berkata "Qultu, aku berkata ya Rasulullah man as'adun nasi syafa'atika yaumal qiyamah wahai Rasulullah Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nah, di sini hadis yang sahih ya. Nah, dari sahabat datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, dan perkataan yang luar biasa yang besar. Wahai Rasul, setiap orang berharap meraih syafaat. Naam ya. Bukan cuma ahli sunnah, bahkan mubtadi. Ya, mereka melakukan perkara perkara bid'ah bahkan. Yang dengan sebab itu mereka berharap, beralasan melakukan perkara bid'ah. Jadi meraih syafaat Rasul. Mereka bersalawat dengan salawat yang tidak ada tuntunannya. bahkan diiringi dengan musik. Wal'ilbillah. Bahkan tidak sedikit ya. Bahkan didapati pada syair-syair atau lafad syafaat. Lafad salawat yang mereka senandungkan. Mengandung. Na'udzubillah min dalik. Al-gulu. Perbuatan hulu berlebihan dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan hak ar-rububiyah kepadanya wal billah. Nah, alasannya apa? Karena berharap syafaat. Wal billah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh sahabat yang mulia sahabat Abu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Nah, orang mengklaim berharap meraih syafaat melakukan amali-amali amalan ibadah. Maka sahabat Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara umat manusia ini yang paling berbahagia dan syafaat syafaatmu pada hari kiamat nanti?" Maka Rasul pun berkata, "Faqala laqad zanantu ya Abu Hurairah, alla yas'alani an hadza an hadza al-hadis ahadun awwalu minka." Aku telah menyangka wahai Rasul, eh, wahai Abu Hurairah, sahabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maksudnya tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang perkara ini. Nah, yang mendahulimu. Aku telah menyangka. Lima ro'aiku min hirsika alil hadis. Karena aku memang melihat. Ya, betapa semangatmu terhadap hadis. Nah, terhadap hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun berkata, As'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisun min kibali nafsi. Nah, pada riwayat pada na'am redaksi yang lain yaitu asadun nasi bisyafa'ati syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi au nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwasanya asadun nas orang yang paling berbahagia asad. Nah, kata Sa'id, ya, Orang yang berbahagia. Kalau as'an ini isim tafdil. Orang yang paling berbahagia. Jadi ini bukan disebutkan ta'in person. Ya, tapi disebutkan ta'in pada al-janas, ya, al jin jenis, sekelompok orang. Naam, ta'inul jenis. Naam, menentukan jenisnya. Naam. Spesifikasi dari sisi sifat Siapakah kelompok orang tersebut? Yaitu kata Rasulullah SAW, orang yang paling berbahagia dari syafaatku pada hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Yang mana dia mengucapkannya murni, bersih, bersumber dari hati atau jiwanya. Nah, bersih murni ikhlas. Itu artinya tauhid. Tidak ada, bukan dia mengucapkannya dan merangka riak, oleh billah. Naam ya. Dan merangka dipuji, disanjung. Seorang alim. Iya, seorang yang fasih. tu zikr. Iya, oleh Allah. Orang-orang alim, naudzubillah min dzalik. Tidak demikian. Naam ya, tapi dia mengucapkannya mengucapkan la ilaha illallah tidak lain dan tidak bukan murni. Ya, mengharap ridha Allah murni, bersih tanpa tujuan dan keinginan tertentu, tendensi tertentu, melainkan mengharap ridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling berbahagia dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait na'am fadilah yang sempat disebutkan oleh Malik dan pada saat itu belum sempat kita sebutkan dalilnya karena memang dalam kitab ini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Nah, kemudian dan juga di antara pada fadail fadilah min fadaili tauhid, na'am. Pada pada pertemuan yang telah lewat yang sempat kita baca bahwasanya kata beliau seorang yang bertauhid akan Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan mudah pula baginya untuk meninggalkan kejelekan nah, dan juga di antara faid fadilah tauhid utama tauhid Naam kata beliau, tatkala tauhid itu sempurna di dalam hati seorang hamba, Allah li sahibihil iman wa zayyanahu fi qalbi wa karaha ilaihi al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alahu minar rasyidin. Nah, ini juga tidak disebutkan dalilnya. Adapun terkait ini, sebenarnya ucapan beliau ini ini na'am ya terkandung pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat ke-7 ya. Nah, hanya saja kalau Anda perhatikan dan sempat membaca beberapa tafsir dari di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asyidi juga terkait ayat ini ataupun Nah, sekilas dari tafsir Ibnu nah, ini tidak menunjukkan fadilah tauhid ya. Nah, meskipun kalaupun mungkin untuk dikaitkan ya terkait oral iman. Nah, dikaitkan dengan hadis. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud dan Barok bin Azib. Nah, karena ini berkaitan dengan iman. Ada sisi sisi apa ya? Sisi keterkaitan. Naam ya. Isti keterkaitan al-irtibat ya. Naam. Ya, kita baca di antara ayatnya ada adalah surah Al-Hujurat ayat ke 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di sini menunjukkan bahwa di antara keutamaan fadilah, keutamaan sekarang yang mentaati Rasul. Mentaati Naam Rasul dan ikhlas mentaati syariat Allah ya. Naam, secara umum. Wa'lamu anna fikum Rasulullah dan ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yu'tikum, lau yuti'ukum fi katsir minal amri. Sekiranya Rasul terus tersebut naam mengikuti mentaati pada kebanyakan urusan kalian la Niscaya kalian sendiri akan merasa lelah. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, ini kan sama. Nah, tapi ini nah, terkait keberadaan seorang hamba yang dia mentaati Rasul, mentaati syariat Allah. Naam, ya bisa jadi. Kalau mau di di apa? dikaitkan kalau seorang benar-benar dia jujur dalam menjalankan syariat ini akan Allah permudah baginya. Membuat Naam, dia mencintai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan miasi keimanan tadi dalam hatinya dan baliknya dia akan Allah jadikan benci terhadap kekupuran kepastikan dan kemaksiatan. Nah, akan tapi kata Allah Subhanahu "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman." Allah lah yang menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu wazayyanahu fi qulubikum dan menghiasi keimanan tadi pada hati kalian wa karahal ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan dan Allah menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun dan mereka lah orang-orang yang terbimbing. Nah, Allah a'lam. Terkait ini demikian ya. Nah, terkait fadilah yang beliau sebutkan di antara ayat yang berkaitan dengannya, dalil yang berkaitan dengannya yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-7. Naam. Dan yang terakhir Naam yang sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya yaitu bahwasanya seorang yang bertauhid kata beliau di antara keutamanya yukhaffifu anil abdil makariha wa yuhawwinu alaihi alam. Nah, seorang muwahhid akan enam tatkala dia benar-benar jujur, ikhlas murni, nam kokoh tauhidnya, yukhafifu anil abdil makariha. Tauhid akan menjadi sebab ringan bagi seorang hamba, seorang muwahhid tadi hal-hal yang makruh yang dirasakannya berat, yang jelek menjadi ringan. Dia beriman dengan takdir Allah. Wa yuhawwinu alaihi alam Ringan baginya perkara-perkara yang menyakitkannya. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid. Nah, dia tahu keutamaan sabar di atas ujian dan cobaan dan tentunya tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah tetapkan. Nah, biasa bi takmilil abdi li tauhid wal iman. Tentunya hal tersebut semakin seorang hamba mampu dia menerima ujian dan cobaan tadi sesuai dengan kesempurnaan tauhid dan keimanan hamba tadi. kalau makariha wal alam biqalbin munsyarih. Dia akan menerima, rupanya menerima perkara yang makruh, perkara yang tidak mengenakkan ataupun menyakitkan dengan dengan hati yang lapang. Wa nafsin mutmainnah, jiwa yang tenang, wa taslimin wa Dia dari lail mu'lima. Dia pun menerima dan ridho dengan takdir Allah ya menyakitkan yang dirasakan berat. Nah, ini adalah keutamaan tauhid yang terakhir. Baiklah kita baca itu pada pertemuan terakhir ya. Baiklah kita lanjutkan masih membahas tentang fadilah min fadailit tauhid. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir sadi Naam, di sini hujan sangat deras ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kualitas suara ikhwah semua yang lagi mendengarkan ya. Baiklah kita baca. <clears throat> Qala syarih rahimahullah wa min a'zami fadailihi dan di antara keutamaan yang sangat besar, keutamaan tauhid yang sangat besar pula kata beliau, annahu yuharrirul abda min rikil makhluqina wa ta'alluqi bihim. Nah, surah tauhid ini akan yuharrir akan membebaskan seorang hamba minrikil makhlukin dari perbudakan terhadap makhluk. Nah, dari sikap penghambaan jiwa yang rendah, yang hina terhadap makhluk. Orang yang muwahhid bukanlah orang yang menjilat, orang yang rendahan, bukan. Tapi bukan berarti tidak memiliki adab ya. Nah, seorang muwahhid akan membebas terbebaskan darinya seorang hamba tadi mirikil makhlukin dari sikap perbudakan terhadap makhluk wa ta'alluqi sikap bergantung dengan mereka wa khafim roja'im wal amali li ajlihim takut dan berharap bahkan beramal untuk tujuan mereka wal billah seorang wahid terjauhkan dari itu semua tidak ada rasa takut mereka Secara dia menegakkan al haq Karena dia berharap untuk Allah. Dia hadapi segala macam ujian dan cobaan. Sabar dia. Dan dia berharap al-ihtisab. Inna Allah mengharap pahala dari Allah. Dan buat kesabaran tadi. Naam, demikian juga terkala dia melakukan amal soleh, melaksanakan ketaatan, bukan dia berharap makhluk. Tidak dia berharap ujian, tidak pula berharap terima kasih. Terkala mungkin kebaikan tadi berkaitan dengan muamalah dengan saudaranya. Tidak. Akan tapi dia berharap ganjaran pahala keridhaan di sisi Allah, bukan keridhaan manusia. Nah, ini diantara utama tauhid. Yuharirul abda min rikil makhlukin. Membebaskan seorang hamba dari perbudakan terhadap makhluk. Nah, wa wal izul asiki wasyarful ali. Dan inilah hakikatnya Kemuliaan yang sebenarnya, yang hakiki. Naam, dan kemuliaan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Iya. Naam, dia tidak menghambakan kepada makhluk sesama hina. Makhluk hina yang rendah, tidak. Segala tindak tanduk perbuatannya Baik dia melakukan satu amalia kebaikan ataupun meninggalkan kemungkaran. Tatkala dia berupaya bersikap kokoh dengan sesuatu hal yang dia pandang itu kebenaran, tidak lain dan tidak bukan mengharap ridha Allah dan dia siap menghadapi ujian. Dan dia siap menghadapi apa saja segala macam ujian, tantangan, rintangan karena dia mengharap ridha Allah. Dia sabar. Nah, menjalani. Tidak takut dia. Berbeda dengan orang yang tauhidnya lemah. Diuji dengan ya, dia harus bersikap dengan sesuatu. Waduh, ya. Karena dia butuh posisi, butuh jabatan, butuh pekerjaan. Nah, padahal dia harus ber, bersikap atau memilih atau kokoh dengan sesuatu. Goncang, goyang dia. La haula la quwata illa billah. Nah, bahkan dia bagaimana untuk meraih pujian sanjungan atau meraih posisi yang strategis dari sisi pekerjaan, dari sisi kedudukan sosial lainnya. Nah, kepengurusan tidak jarang dia akan melakukan perkara yang hina, yang rendah, al-mujammil. Ya. Al-madahin, wal billah berbasa-basi, memuji-muji, menjilat. Walaikumsalam. Tidak seperti itu. Seorang wahid tidak seperti itu. Ya. Apa yang dia lakukan, segala macam yang dia lakukan, tidak tanduk yang dia kerjakan. Semuanya mengharap perintah Allah. Ya. Meskipun apa sikap yang harus dia pilih, dia mengetahui konsekuensinya akan datang ujian yang besar. Dia akan hadapi, dia sabar. Nah, dia tahu mungkin dunianya akan hilang, pekerjaannya akan hilang. Tapi dia sabar. Bukan mereka yang memberikan rezeki, Allah. Yakin akan senantiasa ada jalan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, bukan makhluk. Nah, oh dia dahulu punya posisi ya. Nah, seorang pemimpin. Nah, ini akan dilengserkan. Tidak masalah. Pemimpin manusia daripada bertahan dengan kondisi Nah, dengan posisi, dengan status tertentu. Tapi dia akan meraih kemurkaan Allah karena Iya. Konsekuensinya dia harus menentang ya. Perkara ya al-haq. Nah, karena harus mencari keriduan manusia tadi. Kalau mau di posisi ini yang menurut kita dong. Nah, Kalau enggak ya sudah kita lengserkan. Tidak masalah. Sabar dia. Iya, ambil sana. Iya. Ambil sana. Tapu, sampu kepemimpinan. Ya, kedudukan sana. Rebutkanlah. Nah. Tidak masalah. Meskipun dahulu mungkin seorang pemimpin akhirnya menjadi seorang yang biasa, orang rendah. Tidak masalah. Iya. Karena Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang Allah ridhoi, orang yang bertakwa, oleh orang yang Allah cintai. Nah, percuma dia seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia mempertahankan posisinya, tidak berani dia bicara al-haq. Wal billah. Tapi konsekuensinya dia menentang kebenaran. Wal billah. Ini akan menjadi ancaman nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ancaman pada hari kiamat. Waliyullah. Seorang muwahhid dia terbebas dari rikil makhlukin, perbudakan terhadap makhluk, penghambaan, penghinaan. Iya. Tapi dia meraih kutam sisi Allah. Dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, pada zat yang layak satu-satunya untuk dihambakan diri. Iya, pada Sang Pencipta pada yang menciptakan bukan makhluk, yang diciptakan yang sesama hina. Wal billah. Nah, ini kutaman, tauhid. Kan kata beliau min a'wam. Ya, wa min a'zam fadailihi. Di antara kutaman tauhid yang sangat mulia. Dan inilah bentuk kemuliaan yang yang hakiki. Naam ya, kemuliaan yang tinggi. Kemudian wa yakunu ma'azalika muta'allihan muta'abidanillah sehingga dengan itu dia hanya muta'allihan lillah. Menghambakan dirinya beribadah kepada Allah SWT. Nah, segala macam bentuk amalannya. Bukan mengharap makhluk, bukan mengharap pujian. Tidak masalah. Ya, dia dikasih posisi yang rendah dan hina. Dari kegiatan, aktivitas, ya mungkin ta'awun, gotong royong, tidak masalah. Yang penting apa? Ya dia berharap, ini ta'awun. Lebih wa taqwa. Ganjar pahala sisi Allah. Belum tentu ya. Yang mungkin tadi tukang kebersihan. <laughs> Iya. nah, yang itu dia PJ, ketua PJ tertentu, penanggung jawab tertentu. Pahalanya belum tentu. Ya, yang tukang bersih-bersih tadi. Ini lebih dikit. Belum tentu ya. Nah, karena yang memberikan ganjaran adalah Allah SWT Sehingga Hingga dia menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata Nah, layak siwa, tidak mengharap kepada yang lainnya. Oleh yaksha iya, tidak ada rasa takut seorang hamba tadi kecuali hanya kepada Allah SWT, wa bu ila ilaih dan dia tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah SWT. wa taala. yatimu falahu wa najah najahu. Sehingga dengan sebab itu semakin sempurnalah kebahagiaannya, semakin terwujud nah keselamatannya. Tercapai kebahagiaan dan keselamatannya. Nah, ini seorang muwahhid. Nah, tidak keluh lidahnya terkala ingin mengucapkan al-haq. Tidak peduli apa konsekuensi dari sisi dunianya. Karena dia yakin yang memberikan rezeki itu Allah. Nah, meskipun pasti dia akan mengadam, merasakan ujian di awal, di saat-saat. Naam ya. Dia dikucilkan, naam. Kerjaannya dipecat dihentikan. Ya sabar. Nah, tidak masalah. Tapi dia mengharap ridhaan Allah, dia takut kemurkan Allah. Masih banyak jalan rezeki yang lain yang lebih halal bahkan. Nah. Jalan. Wa min fadailil lati la yalhaquhu la yalhaquhu fiha syai'un. Nah, kemudian kata beliau di antara fadilah tauhid yang tidak ada menyamainya la yalhaqu fiha syai'ai la diluh. Nah, tidak ada yang bisa menyertainya, menandinginya. Ana tauhida idza tamma wa kumula fi qalbi. Tauhid apabila dia sempurna di dalam hati, wa tahaqqaqa tahaqqaqan kamilan bi ikhlasit tam. Dan dia telah terwujud dan sempurna disebabkan keikhlasan yang sempurna tadi. Sarul qalilu minal amali katsiran. Nah, Masya Allah ya. Nah, inilah orang muahid ya. Akan Allah jadikan amalan yang kecil atau oh, yang ringan, tapi pahalanya di sisi Allah itu besar. Kasiron, besar. Wadu'ifatil a'malu akwalu digori hasrin wala hisab. Orang muahid, ucapan dan amalan yang Allah Allah lipat gandakan. Naam. Bighairi hasrin wala hisab dengan tanpa batasan tanpa perhitungan. Nah, karena yang memberi, memberi pahala siapa? Siapa yang memberi pahala? Kita makhluk. Dan besar tidaknya suatu amalan tadi bergantung dengan keikhlasan. Nah, ya. Bergantung dengan keikhlasan. Nah, tentunya juga dengan itibak rasul. Ini syarat ya, arku arkanul ibadah atau curutul ibadah. Ada dua ya. Nah, Nah, nah, di antara fadilah tauhid, amal yang kecil, tatkala seorang tauhid pada seorang hamba tadi ikhlas, sangat sempurna, murni, akan Allah jadikan besar. Sebaliknya orang yang memiliki amalan besar tatkala dia mengerjakannya dan tidak ikhlas, berjihad tidak ikhlas. Melihat bila padahal mengorbankan nyawa ataupun membawa harta ada ya. Na'udzubillah bahkan di zaman Rasul. Orang yang dia berjihad, waliyahzubillah tapi Rasul katakan orang ini termasuk ashabun nar. Waliyahzubillah. Iya, orang yang termasuk anar. Ya, jadi bukan tolak ekor semata-mata amalan yang zahir, nampak ya. Ya. Tapi amalan zahirnya sangat bergantung dengan amalan yang batin keikhlasan tadi, tauhid tadi. Nah, apakah amalan tadi akan bernilai besar tidaknya pahala tadi? Nah, maka kata beliau, kata beliau, "Sarul qalilu mi amali katsiran." Nah, orang yang wahid, amalan yang kecil dari amalan yang dikerjakan akan menjadi besar. Dua ifat a'malu wakwalu qalu bi ghairi hasrin wala hisab. Amalannya akan di dilipat gandakan. Ucapan dan amalan dilipat gandakan dengan tanpa perhitungan dan tanpa batasan dan perhitungan. Warjahat kalimatul ikhlas min mizanil abdi bihaitsu la yuqa la tuqabiluha samawati wal ardu wa umaruha min jami'i khalqillah. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya. Warjahat kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Naam. Iya, keikhlasan seorang hamba, tauhid seorang hamba, tatkala ditimbang oleh Allah SWT, la tuqabiluha samawati wal ardu wa umaruha bijamil bijami khalqillah, bahkan tidak bisa menandingi. Nah, keikhlasan seorang hamba, seorang muahid tadi, nah, itu tidak bisa menandingi tatkala di diletakkan di mizan, di amal bahkan mengalahkan Ya, Tidaklah bisa menandinginya langit dan bumi, bahkan seluruh pekuninya dari makhluk Allah SWT tidak bisa mengalahkan fadilah keikhlasan, fadilah dari tauhid. Naam ya, fadilah dari tauhid. Nah, ini sebagaimana hadis hadis Nabi Musa alaihissalam hadis ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an. Al-kuru, al-kuruka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir dan sekaligus berdoa kepadamu. Maka Allah perintahkan, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa akan mengatakan, Ya Rob, kulu ibadah kaya kuluna nahada. Ya Allah, Bukankah semua hambamu juga mengucapkan ini? La ilaha illallah. Maka Allah SWT perintahkan. Kuliah ya Musa, la ilaha illallah. Katakan, wahai Musa, la ilaha illallah. Naam. Allah pun menegur. Ya Musa, la, lau anna samawati sabai, Lau anna samawati sabai. Wal ardi wa amir hunna. Ghairi. Wal ardina sab'a. Fi wa la ilaha illallah bi kisatin malat bihinna la ilaha illallah. Wa mustahid Rasulullah. Samawati sab'i. Law law anna samawati sab'a fi kisatin wa amirhunna fi kisatin. Naam, afan. Law anna samawati sab'a wa amirhunna wal ardina sab'a fi kisatin. Naam. Wa Musa, sekiranya langit yang berlapis tujuh serta penghuninya Demikian juga bumi yang berlapis tujuh. Nah, selain selainku ya, kiranya langit yang berlapis tujuh, serta penghuninya selain selainku. Demikian juga bumi yang berlapis tujuh, diletakkan pada satu anak timbangan. Wala ilaha illallah, fi kifatin. Dan demikian juga, sekiranya kalimatul ikhlas la ilaha illallah diletakkan pada satu anak timbangan malat bihinna la ilaha illallah saya kalimatul ikhlas la ilaha illallah akan malat membuatnya mereng, mengalahkannya ya. Nah, lebih mendoyongkannya, membuatnya kalah. Lebih kuat ya, lebih berat. Nah, ini utamaan la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas. Utamaan tauhid. Amalan yang ikhlas tadi hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Subhanallah ya. Nah, ini kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, sama fi hadis Abi Sa'id al-Khudri tarjamah. Hal tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya ya, pada hadis pada hadis Abu Sa'id al-Khudri tentang kisah tadi. Kisah perbincangan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau ingin diajarkan satu zikir sekaligus doa. Kalau ajarkan zikir la ilaha illallah yang utamanya yang sangat luar biasa keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau diucapkan dengan ikhlas, nah itu mengalahkan timbangannya. Ganjaran dan pahalanya mengalahkan langit dan bumi serta penghuninya. Nah, langit serta penghuninya sedang Allah SWT dan bumi yang berlapis Nah, ini keutamaan tauhid. Beliau pun menambahkan, oh hadis lebih toko dan juga terkait keutamaan tauhid yang demikian, bahwasanya amal kecil menjadi besar di sisi Allah SWT. Tapi oh, hadis al-bitaqah juga disebutkan dalam hadis al toko. hadis tentang kartu ya. Allati la ilaha illallah. Yang mana pada Bitoko tadi tertulis kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Allati wazanat tis'atan wa tis'ina sijillan min Yang mana Bitoko tadi dia ditimbang dengan sijillan Sijil ini adalah kitab catatan amal kejelekan ya. Nah, sebanyak 99. Luar biasa. Nah, satu kartu ditimbang dengan 99 kitab catatan kejelekan catatan dosa minadzunub Kulu sijilin yablughul maddal basar bahkan tidak semata itu 99 kitab catatan kejelekan amal kejelekan tadi kalau dibuka sepanjang jauh mata memandang, subhanallah. Berisi dosa semua. Allah Akbar ya. Luar biasa lah ulah kita. Nah, ditimbang 99 dosa tadi. 90 naam, dosa-dosa yang tertulis dalam sijil. Kitab catatan amal kejelekan. Yang mana kitab catatan amal kejelekan ini tadi jauh ya sejauh mata memandang luar biasa nah, ini ditimbang dengan satu amal kebaikan albi tokoh nah ya bitokoh bitokohnya tadi apa berisikan kalimatul ikhlas la ilaha illallah terkait di sini kita baca ya di sini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhumah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Naam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 3000 3408. Dan juga disebutkan oleh Imam disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami' ya dengan lafaz yang semakna. Kita baca yusahu birujulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusah ayunada." akan dipanggil Naam seorang laki-laki dari kalangan umat ala ru'usil khalaik di hadapan seluruh khalayak ramai diserulah seukuran dipanggil Yusuf ini dipanggil dengan teriakannya diserulah <clears throat> yunsharu atau tis'atun ina dijillan kemudian dibentangkan padanya enam 99 kitab catatan amalnya. Kullu sijilin maddal basor. Yang mana enam masing-masing sijil tadi panjangnya sejauh mata memandang luar biasa ya. Luar biasa panjangnya. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah pun berkata, "Hal tumkiru min hadza syai'an?" Apakah ada sedikit pun yang kau ingkari dari amal-amal kejelekan ini? Yang tertulis dalam sijil ini? Fayaqulu la ya Rob. Dia pun mengatakan tidak ya Allah. Tidak ya Rob. Fayaqul alamat ka katabatil hafizuna. Kemudian Allah pun mengatakan, "Apakah Naam, katabatil hafizuna, malaikat pencatat amalan pencatat amalan hambaku ini, pencatat amalan hamba, naam, pencatat amalan ini menzalimimu? Fayaqul la. Dia pun mengatakan tidak. Suma yakul, alaka an hasana Apakah engkau punya kebaikan? Nah, tidakkah engkau memiliki sebuah kebaikan? Fayuhabur rojul fayakul, orang tadi pun takut ya. <laughs> Sudah melihat ngeri dia. Sepanjang sebanyak apa kitab catatan amal kejelekan tadi. Dia pun mengatakan tidak, tidak ada sedikit amal kebaikan. Fayakulu, maka Allah pun mengatakan balak. Ya bahkan innalaka dan hasanatun. Bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan yang banyak. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Bahkan sesungguhnya sesungguhnya engkau pada hari ini sedikit pun tidak akan dizalimi. Fatukhraju fatukhraju lahu bitaqa. Kemudian dikeluarkan untuknya satu enam kartu ya. Nah, di antara rawinya mengatakan yang dimaknakan juga juga dengan ar-riqah ru'ah. itu ru'ah ini bermakna kain ya, lembar kain ya. atau di sini kartu. Nah, dikeluarkan untuknya bitaqah. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah. Yang mana pada bitaqah tadi tertulis kalimat itu syahadatain ya. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Fayaqulu Rabbi. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pun mengatakan, Fayaqul, laki-laki pun mengatakan, Ya Rob, mazil bitawqatu ma'ahazi sijillat. Ya, Ya Rob, bagaimana keberadaan? Ya, Mahazis, mahazil bitawqatu ma'ahazi sijillat. Apalah artinya al ini ya Allah? Jika dibandingkan dengan sijilat, kitab catatan amal yang banyak ini. Naam. Kemudian fayaqulu innaka la lab, la lab. Walaupun mengatakan sesungguhnya engkau pada hari ini tidak akan dizolimi sedikit pun. Fasudu sijilat ikifatin. Kemudian diletakkanlah sijilat kitab catatan amal kejelekan tadi pada satu anak timbangan. Wal bitaqatu fi Fah. Demikian juga bitaqah tadi pada neraca timbangan yang satunya. Fatashat isjillat wa tuqlat bitaqah. Masya Allah ya. Sijilat tadi tasha. Ay khaffa. Ringan dia. Masa kalian bitoko sedangkan bitokonya malah memerat. Iya, subhanallah ya. Nah, tentunya dia mengucapkannya, ketemu Adib di sini. Nah, tentunya dia mengucapkannya dengan ikhlas. Nah, wazalika kamali ikhlasi qailiha. Tentunya ya, itu dikarenakan kesempurnaan keikhlasan orang yang mengucapkannya. Oh kami man yaquluha wa la tablughu hadzal mablaq. Betapa banyak orang yang mengucapkannya di saat ini la tablughu hadzal mablaq. Tidak seperti ini, tidak bisa mencapai seperti ini. Li'annahu lam yakun fi qalbihi min at-tauhid wal ikhlas al-kamili misun wala qaribun mimma qama bi qalbi hadzal abdi karena pada hatinya. Nah, tidak didapati tauhid ataupun ikhlas yang sempurna, semisal ataupun mendekati orang yang mengucapkannya tadi. Nah, ya, banyak amalannya, amal kebaikan banyak. Ucapan la ilaha illallah pun banyak. Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Ini bergantung dengan ikhlasan orang yang mengucapkannya. Wallahu a'lam bisawab ya. Berhubung sudah kita dengarkan azan Ya, maka untuk kajian pada malam hari ini kita akhiri ada naam ada dua lagi faedah tauhid yang disyarah oleh mualif. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurangan anaman maaf. Nakri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila an astagfirullah wa atubu ilaik. Wassallallahu warahmatullahi ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته